pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita siang. Assalamualaikum Syederalun Berita Siang edisi hari ini Senin 9 April 2018 dibacakan oleh Ahyar. Gubernur Jambi Zumi Zola penuhi panggilan ulang KPK. Presiden PKS penuhi panggilan polisi terkait laporan Fahri Hamzah. Jepang diguncang gempa 5,7 skala Richter dan mengakibatkan empat orang luka-luka. Dengarkan juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim News Rambi FM. Berita siang ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM Loksmawe, dan Radio Amanda 104 FM Takingon. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Syederalun Gubernur Jambi, Zumi Zola memenuhi panggilan ulang KPK. Zumi diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan gratifikasi sejumlah proyek di Jambi. Zumi tiba di gedung KPK Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan pukul 9.59 WIB. Dia didampingi kuasa hukumnya M. Farizi. Namun Zumi tidak memberikan pernyataan soal pemeriksaannya. Dia segera masuk ke ruang tunggu KPK. Tak berselang lama, sekitar pukul 10 lewat 3 menit, dia lalu naik ke ruang penyidikan di lantai 2 didampingi Farisi. KPK menyebutkan Zumi Zola menerima gratifikasi bersama-sama dengan PLT Kadis PUPR Provinsi Jambi nonaktif Arfan. Arfan ditangkap KPK dalam operasi tangkap tangan bersama-sama PLT Sekda Provinsi Jambi nonaktif Erwan Malik, asisten daerah 3 Provinsi Jambi nonaktif Saifuddin, serta seorang anggota DPRD Supriyono. OTT ini terkait dugaan adanya duit yang digunakan untuk memuluskan pengesahan APBD 2018. Duit yang diduga berasal dari rekanan Pemprov Jambi ini dimaksudkan agar anggota DPRD Provinsi Jambi menghadiri rapat pengesahan APBD Jambi 2018. Total ada sekitar 4,7 miliar rupiah yang diamankan KPK dari jumlah yang seharusnya 6 miliar rupiah. Sederalun Kepala Divisi Humas Polri Irjen Setiwa Sisto mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika terkait bocornya data sejuta pengguna Facebook di Indonesia. Rencananya pekan ini polisi akan meminta klarifikasi pihak Facebook terkait hal tersebut. Setio mengatakan Baris Krim akan menyelidiki informasi Kemenkominfo terkait bocornya data pengguna Facebook di Indonesia. Kasus itu ditangani Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri. Sebelumnya, sebanyak 1 juta data pengguna Indonesia masuk dalam total 87 juta data pengguna Facebook global yang dipegang Cambridge Analytica. Menkominfo Rudiantara telah memanggil perwakilan Facebook Indonesia. Pemanggilan menyusul laporan terbaru Facebook terkait jumlah data pribadi pengguna yang dicuri firma Cambridge Analytica. Dalam pertemuan tersebut, Menko Menkominfo mengutarakan permintaan kepada Facebook untuk ditindaklanjuti terkait antisipasi kebocoran data pengguna di Indonesia. Sederalun Presiden PKS Sohibul Iman memenuhi panggilan polisi terkait kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah. Dia membawa barang bukti 49 screenshot percakapan dan tiga bundel berkas. Sohibul tiba di gedung Ditkrimsus Mapolda Metro Jaya pukul 9.45 WIB. Dia datang didampingi oleh Sekjen PKS Mustafa Kamal dan sejumlah kader lainnya. Sohibul menegaskan kehadirannya di pemeriksaan kali ini sebagai bentuk ketaatan terhadap proses hukum. Dia akan memenuhi setiap panggilan polisi. Sohibul sebelumnya telah diperiksa pada Kamis 28 Maret lalu. Pemeriksaan hanya berlangsung sekitar 20 menit. Saat itu Sohibul datang ke Mapolda Metro Jaya didampingi oleh sejumlah elit PKS. Dia mengatakan akan menghormati proses hukum sedang berjalan. Fahri melaporkan Sohibul pada Kamis 8 Maret lalu. Fahri melaporkan Sohibul atas dugaan pasal 27 ayat 3 dan atau pasal 45 ayat 3 Undang-Undang ITE, pasal 310 dan 311 KUHP tentang fitnah dan pencemaran nama baik. Sederalun Kepulauan Seribu pernah beberapa kali kena tumpahan minyak hitam yang entah dari mana asalnya. Polisi pun akan meningkatkan patroli untuk mencegah pencemaran lingkungan tersebut. Kapolres Kepulauan Seribu AKBP Victor Siagian mengatakan minyak tumpah di Kepulauan Seribu pernah dua kali terjadi sebelum peristiwa di Pulau Pari pada Minggu 8 April kemarin. Terkait penemuan minyak hitam di Pulau Pari, petugas gabungan telah mengangkut 35 karung minyak tim Lab 4 Polri pun akan meneliti minyak hitam misterius itu. Sebelumnya, Kepala Suku Dinas Lingkungan Hidup Kepulauan Seribu, Yusen Herdiman mengatakan, tumpahan minyak di Pulau Pari, Kepulauan Seribu, Jakarta bukan kejadian pertama sepanjang tahun 2018 ini. Dia menyebut ada dua peristiwa serupa yang terjadi sebelumnya di Kepulauan Seribu. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi, FM. Sederalun gempa bumi berkekuatan 5,7 skala Richter mengguncang wilayah Honshu, Jepang. Sedikitnya empat orang mengalami luka-luka dan sejumlah gedung serta ruas jalanan rusak. Getaran gempa yang mengguncang Jepang pada Senin dini hari sekitar pukul 1.32 waktu setempat ini dilaporkan berpusat di titik berjarak 96 km sebelah utara Hiroshima. Badan Survei Geologi Amerika Serikat melaporkan gempa itu berkekuatan 5,7 skala Richter. Sedangkan Badan Meteorologi Jepang mencatat gempa itu berkekuatan lebih besar, yakni 6,1 skala Richter. Kyodo News Agency, seperti dilansir Japan Times, melaporkan pusat gempa itu berada di kedalaman 12 km dari permukaan bumi. Kota Oda menjadi wilayah terdampak gempa paling parah. Sedikitnya empat orang mengalami luka-luka akibat gempa di wilayah tersebut. Empat orang yang terluka ringan itu termasuk seorang remaja laki-laki, berusia 17 tahun yang terjatuh dari ranjangnya saat gempa melanda. Gempa ini memicu terputusnya aliran listrik dan mengganggu suplai air bersih. Sekitar 100 rumah dilaporkan kehilangan akses pada air bersih, sedangkan 50 rumah lainnya tidak mendapatkan aliran listrik akibat gempa ini otoritas setempat meminta personel angkatan bersenjata Jepang untuk dikerahkan dalam membantu menyalurkan air bersih ke warga. Sederalun pejabat senior BBB menyebut Myanmar tidak siap menghadapi kepulangan pengungsi warga etnis Rohingya pada tahun ini. Seperti diketahui, Myanmar dituduh melakukan pembersihan etnis dengan operasi militer sehingga menyebabkan sekitar 700 ribu warga Rohingya melarikan diri dan mengungsi ke Bangladesh. Dilansir dari channel News Asia, pemerintah Myanmar berjanji akan melakukan yang terbaik untuk memastikan kembalinya etnis Rohingya melalui perjanjian yang disepakati bersama Bangladesh pada November lalu. Selama berkunjung enam hari ke Myanmar, Ursula Muller, asisten sekjen PBB untuk kemanusiaan telah diberi akses langka oleh pemerintah. Dia diizinkan untuk mengunjungi wilayah yang paling terkena dampak operasi militer di negara bagian Rakhine. Sejauh ini, pemerintah Myanmar telah melakukan verifikasi kemungkinan ratusan pengungsi Rohingya kembali ke Myanmar. Namun pejabat di Bangladesh meragukan kesediaan Myanmar untuk memulangkan pengungsi Rohingya. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita siang edisi Senin 9 April 2018. Berita sore Serambi FM hadir kembali pada pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Berita siang ini juga bisa Anda dengarkan kembali melalui situs kami www.serambfm.com. Follow juga Twitter kami @serambiFM. Syederalun. Wassalam.